Bismillah. bagaimana cara bertaubat jika dulu kita pernah meminta tolong untuk mengambilkan untuk mengambilkan foto? Astagfirullah khair. Mengambilkan maksudnya memoto atau mengambilkan di tempat lain pada dia. Al-muhim, bertobat Allah Ta'ala <laughs> dengan suatu taubah, dengan istighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, dan kemudian kalau dia mampu ya, untuk membatalkan hasilnya ya, Allah ya Ustaz, bagaimana dengan ucapan dai mau qarnan mubtaja' atau murtad dan Muhammad al-Imam mubtaja' atau murtad ana bersama ulama kibar. Tapi pada kenyataannya dai tersebut masih berhubungan dengan MLM yang sudah ditahdir. Ulama ucapan sudah berlebihan, tapi kenyataannya tidak benar. Ajib. Tidak mau menjelaskan kepada Madu tentang fitnah mereka. Kalau dia ucapannya seperti itu, malah membuat tidak jelas. Dari tugasnya, amanah di pundak mereka adalah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dengan jelas. Ini ucapan membuat bingung ucapan membuat bingung dan sikapnya lebih bikin bingung lagi. Ya. Mau kalau mau murtad sekalipun sebentar ya. Nanti kalau orang menyangka benar-benar kamu menganggap dia murtad gimana? Ya. Berlebihan. Hulu. Ya. Alhamdulillah ya. kita menyatakan dengan berbagai macam ucapan-ucapan penjelasan bahwa itu adalah hizbiyah, ini adalah salah, ini ditahdir, muhadzarat ya tidak dari dia, tetapi ketika berbicara tentang Syiah Rafidah, wallahi mereka jauh lebih baik daripada Syiah Rafidah. Artinya, <laughs> kita betul-betul bersikap adil dengan hujjah, dengan dalil. Ya. Bagaimana sikap bahasa Yaman yang pro wasiqah setelah ulil amri menyerukan jihad dan sikap mereka terhadap Saudi dan kawan-kawan terhadap Palestin. Sepi. Eh, nggak tahu komentarnya apa. Ya bayangkan saja, ya, dia sudah melakukan kesalahan besar dengan menganggap mereka saudara dan mengikat perjanjian untuk tidak saling mengganggu, bahkan menganggap bahwa musuh mereka musuh kita, musuh kita musuh mereka. Gimana kira-kira? Eh, sekarang musuhnya Husin adalah salafiyin, ahlu sunnah, para ulama. Bahkan beberapa tentara dari negeri Tauhid. Gimana kira-kira? Apa musuh mereka juga? Mereka tidak bisa bicara apa-apa dia. Ya. Ditertawakan oleh orang awam. Wallah, diceritakan oleh para masyaih bahwa orang-orang awam Mentertawakan mereka. Katanya kalian dulu menyuruh kita taat penguasa. Kenapa kalian tidak taat penguasa? Satu. Kedua katanya Syiah itu adalah alul bidah kita harus mentahdir mereka. Kenapa engkau sekarang bersama mereka? akan habis. Dibilang pengecut, dibilang penakut, dibilang segala macam. mereka kabilah-kabilah eh, itu semangat memerangi Husi dan diantara beberapa rekamannya saya lihat ucapannya Allah ucapannya jauh lebih bagus daripada mereka daripada Al-Imam dan Al-Burai dan Abdul Rahman jauh lebih bagus saya memberikan semangat ini Syekh Kobila, pimpinan Kobila bahwa oh, mereka musuh Allah dan Rasulnya mereka musuh para sahabat maka kita harus berangkat dengan niat jihad Bismillah, Masya Allah الله يبارك فيهم Allah يبارك فيهم awam sedangkan mereka seakan-akan nggak terjadi apa-apa tetap mengadakan kajian Allah haddatsana qala al-mu'allif rahimahullah dalam keadaan ini sedang perang ahlu sunnah dengan para ulama di belakang mereka dengan penguasa melawan syiah rafidhah bahwa syiah adalah sesat dan sebagainya berani nggak kira-kira ngomong kayak gitu Hah? Di tengah-tengah Houthi Saya nggak yakin dia berani. Bisa diserang pondoknya. Apa jadinya? Akan merembet segala macam perkara nantinya. Rasulullah SAW. Ma hadha al Ma hadha al-khudlan. Bagaimana hukum mereka tentang asuransi pemerintah? Sudah pernah dibahas. jelas kata para ulama karena itu adalah merupakan asuransi dalam bentuk asuransi keuntungan maka tidak boleh ini terjawab itu sudah juga Alhamdulillah cuma lima Jazakumullah khair Alhamdulillah Rahimtumuni Kalian menyayangi aku berarti Bagaimana keadaan Yaman di hari-hari ini? Apakah nasihat Ustaz untuk Ahlus Sunnah Salafin Indonesia terkait keadaan Yaman? Okay. Sebagaimana di awal kita katakan bahwa kita bersama para ulama kibar dan para ulama kibar sepakat memfatwakan untuk membantu ya, jihad Yaman dan untuk penduduk Yaman kata Syekh Ubaid fardu bagi mereka ya. untuk mengangkat senjata bersama penguasa dengan kata dan kata Syekhul Haizan Allah bahwasanya pemerintah penguasa muafak dapat taufik tepat perintahnya untuk jihad melawan Houthi sehingga bantu mereka berperan bersama mereka ini fatwa dari para ulama dan termasuk fatwa ulama adalah hendaklah doakan kaum muslimin yang berjihad di sana dan doakan kehancuran untuk kafir wal mulhidin, untuk rafidah wal hutiyin. Semoga Allah merusak mereka, menghancurkan mereka. Allah madamirhum syarat tadmir. Allah ma'ahlikhum. Allah syattid syamlahum. Wa farriq jam'ahum. Mazzakum syarra mumazzaq. Allahumma ansur muslimin ahli sunnah fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin al-mujahidin fil Yaman wa fi kulli makan. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم جزاكم الله خيرا سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته